Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini, yang telah membawa <clears throat> generasi ini kepada generasi yang terbaik, kepada generasi yang menegakkan panji-panji Islam dan semoga kita termasuk di dalamnya masuk orang-orang dalam generasi yang terbaik ini ikhwani wa akhwati arsalinallahu wa iyyakum saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pendengar Hang FM di mana antum berada yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan dan kekokohan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan ini insyaallah kita kembali mengkaji kitab Syarhul Masal Jahiliyah dan insyaallah pada poin yang ke-110 yaitu i'tida'uhum ala du'atil haq ya mereka orang jahiliyah memusuhi para penyeru ya kebenaran asqal al mu'allif rahimahullahu taala fi mas'alatil asirati ba'dal mi'ah di mana Syekh rahimahullahu taala menuturkan di dalam masalah yang ke-110-nya yaitu qatlul ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Mereka tentunya mereka di sini ahlul jahiliyah membunuh orang-orang yang menyeru manusia berbuat adil. Ya, mereka orang jahiliyah membunuh orang-orang yang menyeru manusia untuk berbuat adil atau menyeru keadilan kemudian orang jahiliyah membunuhnya. Dan ini adalah merupakan perbuatan orang-orang Yahudi ya min a'malil yahud al-qabihah yang merupakan perbuatan dan pekerjaannya mereka orang-orang Yahudi yang jelek yang tercela yaitu kebiasaan mereka adalah qatlul anbiya membunuh para nabi wa qatlu du'ati ilallah dan juga membunuh setiap penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diragukan lagi bagi kita kaum muslimin bahwa tabiat ini turun menurun dari generasi pertama Yahudi sampai hari ini bahkan sampai hari kiamat nanti. Ya, sampai hari kiamat nanti terbiasa orang Yahudi adalah membunuh para penyeru dakwah, menyuruh kepada membunuh kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, ini adalah tabiat yang tercela yang dimiliki oleh mereka orang-orang Yahudi sebagaimana bapak-bapak mereka yang telah membunuh para anbiya, membunuh para nabi dikarenakan ya mereka tidak enggan, mereka enggan untuk memeluk agamanya para nabi. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-21 dalam masalah ini qala Allah taala innal ladzina yakfuruna bi ayati ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بأذاب أليم Allah mengatakan dalam surat ini الذين yakfuruna bi ayatillah sungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik itu ayat kauniyah ataupun ayat-ayat kauliyah sungguhnya orang-orang yang mengingkari mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Wayaktulun nabiyyin kemudian mereka juga orang-orang yang membunuh para nabi ya bi ghairi haqqin tanpa kebenaran membunuh ya para nabi yang tidak dibenarkan Wayaktulun ladina alladziina ya'muruna bil qisti dan mereka juga orang-orang yang membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan kepada kebenaran ya minan nas di antara manusia jadi orang-orang yang menyerukan keadilan di antara manusia, mereka bunuh. bi azabin alim. Maka Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat yang mengatakan fabashirhum. Maka kabarkanlah kepada mereka bi azabin alim dengan adab yang sangat pedih. Ya, dengan adab yang sangat pedih, dengan siksa yang sangat pedih. Jadi orang-orang ya, di antara mendapatkan siksa yang sangat pedih sebagaimana disebut ayat ini itu orang-orang yang membunuh para nabi, tidak beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, membunuh penjuru dakwah di penjuru dakwah sunnah. Ini adalah bagian daripada bi bi'adzabin alim. Dan termasuk hal ini ikhwatal iman yang dimuliakan dan dari Allah Subhanahu wa taala yang semoga kita masuk dalamnya. Begitu juga membunuh orang-orang yang menegakkan kebenaran mereka yang memalingkan manusia dari jalan tagut ke jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang senantiasa mendawakan tauhid, ya, memalingkan daripada kesyirikan. Orang-orang yang mendawakan dengan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang memalingkan keriaan. Kemudian di antara kita yang hasad terhadap dakwah ini atau enggan kepada dakwah ini, kemudian memberikan makar-makar mencacinya, mencelanya, memfitnahnya, menuduhnya, maka ini bagian dari ayat ini. Masih bagian dalam ayat innalladzina yakfuruna bi ayatillah. Ya, karena penjuru dakwah di atas sunnah dari awal sampai akhir mereka berdakwah bil bajinat Mereka dakwah dengan penjelasan yang nyata. Bid dalil, dengan dalil bil hujjah wal burhan. Maka tatkala tentunya mereka yang enggan kepada dakwah sunnah ini, tatkala mereka merasa tidak nyaman dengan dakwah ini, tentunya ada solusi, yaitu tabayun. Adanya tabayun, saling menjelaskan. Adanya penjelasan satu sama lain, musyawarah dan sebagainya. Apa gerangan dakwah tersebut? Pahami atau tidak? Maka bukan mencelanya. Maka termasuk dalam kategori ini, ayat ini dan masuk amal jahiliyah dari kalangan Yahudi yang tercela ini tatkala seorang mencela penjuru dakwah sunnah, tatkala orang mencela ataupun menghinakan, melecehkan dakwah sunnah ini dan orang-orangnya, menuduh dusta perilaku-perilakunya, maka ini termasuk bagian dari ayat ini. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tentunya harus berhati-hati, lisan kita harus berhati-hati, ya, apalagi tatkala kita menuding seseorang, menuduh seseorang dan membicarakan eh, kejelekan seseorang karena semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkannya dan ini merupakan bukan sifat daripada para pencari ilmu karena sikap pencari ilmu adalah tawadu mereka tidak pernah mendengar khabar mendengar khabar dari satu sisi tetapi mendengar khabar dari berbagai sisi yang sehingga apakah benar khabar itu atau tidak sehingga Rasulullah mengatakan kalau khabar itu memang benar adanya maka engkau telah menggibahnya. Tatkala engkau mengatakan khabar itu tidak benar darinya maka engkau telah mendustakannya. Maka dua-duanya adalah dosa besar. Jadi ikhwatal iman yang dilihat Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ya kita termasuk di dalam masalah yang 110 ini ya senantiasa kita muraqabah muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sikap dan sifat orang-orang Yahudi yang tercela. Masuk di dalamnya tadi membunuh para nabi, kemudian ya mencela ataupun membunuh orang-orang yang berbuat keadilan, mencela orang-orang penjuru dakwah yang senantiasa mereka amar ma'ruf nahi munkar. Ya, maka fa'inal ayah al-karimah tatanawaluhu. Jadi semuanya ayat yang mulia ini mencakup diantaranya itu. Ya. ya jadi li'annahu salakama salaka al-jaliyah karena orang-orang yang meniti jalan-jalan jahiliyah ya fayakunu hukmu hukmuhim maka jadilah hukumnya itu menjadi hukum seperti hukum mereka ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap sikap ini Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam masalah yang ke-111 insyaallah. Ya. Yaitu mualif mengatakan al-imanu bil jibti wa tagut. Al-imanu bil jibti wa tagut, yaitu beriman kepada jibti dan tagut. Dan ini adalah merupakan e, beliau rahimahullah taala tidak membawakan ayatnya, tapi ini ada dalam ayat An-Nisa ayat 100 e, Nisa ayat 51. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tagut." Dalam ayat Nisa ayat 51 Allah mengatakan, "Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab." apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab ya Nabil bil jibti wa yang mereka percaya kepada jibti dan dan tagut ya ini adalah uh, penggalan ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 50 51 dan di sini Syekh rahimahullah taala mengatakan tentang sebab nuzulnya uh, eh, sebab nuzulnya bahwa annal yahuda alladziina kanu bil Madinah lama hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al Madinah wa aqada ma'akum ma'ahidah ala alla yuqatilul muslimin. Wa ikhwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa asbab turunnya ayat ini yaitu bahwa datang eh, orang-orang uh, Yahudi yang ada di Madinah ketika Nabi sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah beliau mengadakan perjanjian dengan mereka agar tidak saling menyerang dengan kaum muslimin dan agar bekerjasama mengusir orang-orang yang ingin menundukkan kota Madinah. Maka mereka pun menyetujui perjanjian itu, ya, menyetujui perjanjian perjanjian itu. Ketika mereka merasa sempit ruang geraknya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya, sementara mereka melihat Islam menang dan berkembang, maka pemimpin mereka pergi ke Mekah menemui orang-orang Quraisy. Ya, pemimpin mereka, pemimpin orang-orang Yahudi ini e, safar ya, mengadakan perjalanan ke Mekah menemui pembesar-pembesar orang-orang Quraisy dan mereka melaporkan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin agar orang-orang Quraisy bekerjasama dengan mereka untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham kepada orang-orang Quraisy agar mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi ahlu kitab seraya berkata maka apa orang-orang Quraisy musyrikin Quraisy pada saat itu bertanya kepada orang Yahudi yang datang ke Mekah ya. kalian adalah ahlu kitab mereka bertanya antum ahlu kitab ya. apa kalian ahlu kitab maka orang Yahudi mengatakan naam nahnu min ahlul kitab ya. Kita bisa baca dialognya dalam Fathul Majid ya, karya Syekh Abdul Rahman Al-Syekh ya. Itu di sana disebutkan bahkan di sini bahwa orang ahlul kitab di sini namanya Ahtab wa Ka'ab ibnu Ashraf ila ahlul Makkah. Ya. Sini ya. Aantum ahlul kitab wa ahlul ilm? Apakah engkau ahlul kitab dan ahlul ilmu wahai orang Yahudi tanya gitu kan? faahbaruna anna wa an Muhammadin ya, maka kabarkanlah kepada kami tentang Muhammad. Fakalu maka mereka orang Yahudi maka ma antum wa ma Muhammad. Ini lihat perkataan Yahudi. Yahudi mengatakan ma antum wa ma Muhammad. Siapa kalian dan siapa Muhammad? Pura-pura tidak tahu Muhammad. Padahal dia tahu tentang perjanjian bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Dia tahu Muhammad sebelum terlahirkan dari kitab-kitabnya. Tapi dengan kepura-puraannya dia pergi ke Makkah dan tujuannya agar orang-orang Quraisy bertanya kepadanya. Sehingga bertanya orang Quraisy kepadanya, apakah antum alul ilmu dan alul kitab? Kejap iya. Ya, maka orang itu saya mau mengadukan perihal Muhammad. Maka orang Yahudi pura-pura di sini. Dia mengatakan, "Ma antum wa Muhammad?" Siapa kalian dan siapa Muhammad? Kitman. Ya, dia menyembunyikan ilmu. Pura-pura tidak tahu. Nah, punya tujuan tidak lain tujuannya adalah untuk kejelekan, tujuannya agar mendustakan ajarannya Muhammad. Padahal dia tahu tentang kebenarannya. Fakalu maka berkata orang-orang uh, Quraisy tadinya. Orang Quraisy bertanya lagi. Nahnu nusalil arham. Orang Quraisy memberikan bayan, memberikan penjelasan. Nahnu nusalil arham. Adapun kami adalah orang-orang yang senantiasa bersilaturahim. Ya. Wanan harul qauma ونسقي الماء على اللبن ونافق العناه ونسقي الحجيج ya. maka di sini sedangkan kami orang-orang yang menyambut satu rahmi memberikan bantuan kepada orang-orang yang melaksanakan haji ya. dan kami juga memberikan makanan kami juga orang yang apa namanya minuman laban dan seterusnya ya. jadi membantu orang-orang yang dalam keadaan orang haji tadi ya. kemudian adapun Muhammad ya, Muhammad adalah orang yang qatu arhamina wattaba'a siraku hajiji min kuffar. panano khairum am huwa. Ya, maka di sini sedangkan Muhammad adalah ya orang-orang atau Muhammad itu adalah orang yang mencela tuan-tuan kami. Ya, juga orang Muhammad itu adalah yang memutuskan sehari persaudaraan kami. Orang termasuk juga Muhammad adalah orang yang menentang agama nenek moyang kami. Maka dan seterusnya maka orang Quraisy bertanya, ya, apakah kami yang lebih baik? Apakah kami yang baik atau Muhammad? Ya. Maka orang Quraisy eh, orang Yahudi itu mengatakan eh, menjawab, faqalu antum khairum wa ahda sabila. Engkau adalah yang lebih baik dan engkau adalah orang yang ditunjuki dari jalannya. Ya, engkau yang lebih benar. Ya. Ini adalah sikap seorang Yahudi yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dimurkai Allah Subhanahu wa taala ya maka turunlah ayat ini ya alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab mereka percaya kepada jibti dan tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang beriman. Masya Allah, subhanallah. hiya makar. Al-makar minal Yahud wa makar minal musyrikin. Ya. Maka ini adalah tipu daya mereka orang Yahudi dan tipu daya orang-orang musyrikin Quraisy tentang agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan maknai <clears throat> apa itu <clears throat> jibti wa tagut. Dalam ayat ini disebut al-jibti wa tagut. Orang ahlu kitab beriman kepada jibti wa tagut. Kala Umar ibn Khattab radhiyallahu an al makna jibti huwa as sihru ya Amirul Mukminin Umar Khattab mengatakan bahwa yang disebut dengan jibti adalah as sihru wa tagut wa syaitan ya, tagutnya adalah syaitan hadza maqalahu Amir Mukminin Umar bin Khattab inilah yang dikatakan dan ini merupakan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan e, begitu juga dikatakan dari Ibu Abbas Abu Aliyah dan Mujahid juga pendapat Al Hasan. Ya. Kemudian dari Al Has uh, eh, eh, Abu Abba Ibu Abbas Ikrimah Abu Abi Malik Al Jibti maknanya asyaiton. Maksudnya adalah asyaiton. <clears throat> Ibu Abbas juga menambahkan makna Jibti maknanya asyirku. Jibtu Al eh, Jibti maknanya juga al asnam. Bisa syirikan maknanya bisa asnam, sonam, patung-patung yang disembah atau maknanya juga Huyai ibnu Akhtab. Maknanya Huyai Egyptu Huyai ibnu Akhtab. Masa orang yang menegakkan kesyirikan. Ya. Ini adalah beberapa tafsiran. Ya, beberapa tafsiran yang dibawa oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh dalam kitabnya Al-Fathul Al-Majid. Ya. Yang jelas bahwa sebagaimana dikatakan tadi, ya, bahwa jibti maknanya bisa luas, ya, maknanya adalah bisa luas sebagaimana tafsiran uh, mereka para sahabat radhiyallahu anhu, ya. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala eh, dalam kitabnya Qaul Mufid fi Adillati Tauhid mengatakan bahwa al-jibti maknanya syekh wakila huwal asnam wal asah yang lebih benar kata Syekh annahu amun li kulli sanamin au sikhrin au kuhanatin au ma asbah dalik. Jadi yang sahih kata saya adalah yaitu umum bagi setiap setiap sesuatu, baik itu dari sonam, patung, ataupun dari sihir, atau baik itu para dukun, atau yang sesuatu serupa dengannya, maka itulah jibti, bagian darinya. Ya, bisa sihir, bisa patung yang disembah, bisa maknanya adalah apa? E, eh, dukun, para dukun, kuhana, atau yang sejenisnya. Sedangkan taugut adalah saya mengatakan mata zawwaza bihil abdu hadau mimak ma'bubin min ma'budin au matbu'in au muta'in. Dan hakikatnya saya ini adalah pendapat Al-Imam ibu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Saya mengatakan mata jawajabil abdu yaitu apa-apa yang melampaui batasannya dengannya seorang hamba haddahu batasannya min ma'budin baik daripada yang disembah ataupun min matbu atau sesuatu yang diikuti atau min muta atau dari sesuatu yang ditaati ya seperti seorang berlebihan dalam menyembah sehingga keluar dari batasan yang hak. Seperti orang menyembah kepada batu-batuan, seorang menyembah kepada pohon, menyembah kepada patung-patung. Ini bagian sesembahan yang salah, yang melebihi pada uh, batasannya. Dan ini pun tidak bertolak belakang dengan pendapat Umar tadi, al jibti huwa syir, al jibti makna syaitan. Ya. Kemudian yang disebut dengan matbu berlebihan di dalam batasan dalam mengikuti semacam al-matnu ulama idzalal. Ya. Artinya seorang mengikuti pendapat ulama tetapi ulama yang menyimpang dari agama. Karena di sana ada ahlul ilmu yang menyimpang. Ya, ada beberapa orang alim jenius tapi dia menyimpang, tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengikutinya, maka dimaksudnya kita taat dan mengikuti dalam kesesatan. Wal muta' kal umara ya semacam kita taat tapi berlebihan dalam taat seperti taat kepada para pemimpin kaum muslimin ya kita sudah katakan bahwa taat kepada pemimpin kaum muslimin hukumnya wajib samin wa ta'na fi mas'alatil ma'ruf dalam masalah-masalah yang baik dan taat kepada pemimpin tidaklah mutlak berbeda dengan taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak tapi kepada pemimpin ada tidak mutlak kita harus taat kepada pemimpin kaum muslimin selama itu perkaranya adalah ma'ruf yang baik dan perkara-perkara yang mubah yang berkaitan dengan e, kebaikan seluruh maslahat umat. Maka nah, kita sami'na wa ta'na. Akan tetapi apabila pemimpin kaum muslimin memberikan ya, program atau mereka memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin tidak boleh mentaatinya, tidak boleh mentaatinya bahkan mengingkarinya, ya, menasihati dan seterusnya. Tapi dengan bersama ini tidak berarti dia harus keluar daripada ketundukan kepadanya. Tidak tidak boleh keluar mengangkat senjata dan seterusnya. Ini adalah kaidah al-sunnati wal jamaah. Yang jelas kita menerangkan bahwa ya tidak boleh kita menyembah, tidak boleh kita beriman kepada jibti wa Ya, tidak boleh beriman kepada sihir. Ya. Tidak boleh mengimani adanya syaitan apa e, perilaku syaitan tetapi adanya sihir, adanya syaitan, kita harus mengimaninya. Karena sihir memang ada. Ya, syaitan juga ada. Tetapi setiap yang ada belum tentu itu adalah benar adanya. Ya, artinya hakikatnya benar. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. <clears throat> Kita iman, arsalillah wa iyyakum. Ya, kita kembali ke pembahasan ya, kita masa jahiliyah artinya bahwa di antara mereka orang-orang ya yang diberi kitab ya, seperti orang Yahudi di sini mereka telah mempunyai hasad yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka sempit geraknya dengan berkembang tumbuhnya Islam pada saat di Madinah sehingga mereka ya mempunyai makar dengan orang-orang Quraisy tujuannya adalah untuk menjatuhkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dia telah mendengar bagaimana sedikit kisah mereka orang Yahudi dengan orang Quraisy di dalam bahu membahu untuk menjatuhkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan beriman kepada Jibril wa Tentu Tentunya pada saat ini pun masih banyak ya dari orang kaum muslimin yang mengatakan sesungguhnya manusia tidak kafir walaupun mengatakan perkataan kafir hingga dia meyakini dalam hatinya. Maka coba diperhatikan baik-baik di sini. Tidak bolehnya kita mengatakan sesungguhnya manusia tidaklah kafir walaupun mengatakan perkataan kafir hingga dia meyakini dalam hatinya. Ini dikatakan oleh Syekh Fauzan rahimahullah taala dalam mensyarah kitab ini. Ya, jadi tatkala seorang mengatakan tentang perkataan kufur, maka dia hakikatnya lisan dia adalah telah kufur, perbuatannya telah telah kufur, ya. Tetapi di sini kita tidak boleh berlebihan. Ya, berlebihan dalam dua dua dua ujung yang berbeda dan dua-duanya adalah menyimpang dari agama. Pertama, Kelompok yang mudah mengkafirkan orang. Kelompok yang mudah mengkafirkan orang, tentunya ini ada telah berlebihan di dalam menetapkan kafir kepada seorang. Ya, ya, adanya satu bentuk kekufuran yang dilakukan seseorang, kemudian dia langsung mengkafirkannya. Langsung mengkafirkannya. Makanya tindakan yang tidak benar juga. Kenapa? Karena di dalam kaidah sunnah wal jamaah tatkala orang mengkafirkan orang mesti adanya ya wujud syuru wa intabul mawani ya, adanya bentuknya syarat-syarat kafirkan dan adanya uh, ada atau tidaknya penghalang untuk dikafirkan mungkin kalau dia bodoh tidak mengetahuinya atau dia dipaksa atau dia salah dan sebagainya maka ini tidak dikafirkannya maka adanya bentuk kekafiran belum tentu kita mengatakan pelakunya kafir, tapi kita sepakat perbuatan itu perbuatan kufur. Tapi mengeluarkan pelakunya dari Islam nanti dulu, kita harus tabayun. Kelompok yang kedua itu bertolak belakang kelompok yang pertama tadi. Yaitu mereka mengatakan kita tidak boleh mengkafirkan orang walaupun lisannya mengucapkan kalimat yang kufur, perbuatannya melakukan perbuatan kufur, sehingga tanyakan kepada hatinya apakah dia mengkupuri atau tidak. Ini pun perbuatan yang salah. Ini dari kelompok mereka orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah. Ya, orang murjiah mengatakan iman hanya di hati saja. Jadi kalau ucapannya kupur, perbuatannya kupur, ini tidak dikafirkan oleh orang-orang murjiah. Imannya sempurna. Ini pun bertolak belakang dalam masalah keimanan. Maka pendapat yang ketiga adalah yang pertengahan dan pendapat yang benar, pendapat yang hikmah, ada pendapat al-sunnah wal jamaah ya yaitu dengan mengatakan bahwa apabila kita melihat seorang melakukan perbuatan kekupuran ucapan kekupuran maka kita harus seleksi dulu, artinya kita koreksi dulu, kita tabayun padanya apa yang dikehendaki daripada kekupuran Tetapi kita sepakat bahwa ucapannya adalah kupur kalau dia bukan karena ketidaktahuannya, bukan karena apa tidak dipaksa dan tidak salah memahami maka dia adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, karena pada hari ini kita sering mendengar ya seruan-seruan hal semacam ini ya. Ya jika seorang mengatakan perkataan kafir tanpa keterpaksaan melakukan perbuatan orang-orang kafir mencela Allah dan Rasulnya secara melakukan berbagai macam aktivitas kekafiran eh, maka dia adalah kafir hukumnya adalah keluar daripada apa namanya Islam itu sendiri. Ya, semua kita tidak termasuk di dalamnya dan kaum muslimin juga berhati-hati dalam berucap apakah ya berucap sengaja tidak sengaja ini harus dikoreksi terus ya sehingga kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang bisa mengeluarkan kita daripada Islam itu sendiri ya ya iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya kalau kita bahas tentang masalah sirah panjang dan tentunya kaum muslimin tidak boleh mendekatkan dirinya kepada hal-hal yang berbau syirik, berbau eh, apa namanya sihir, dukun dan seterusnya. Ya. Apalagi meminta bantuan dengan hal-hal yang gaib, ya, yang itu adalah bisa merupakan kekuburan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita banyak ya menerangkan dalam berbagai hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah hadis man ataka hinan ya wa bima yaqul faqad kafara bima anzala bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya, barang siapa yang datang mendatangi tukang ramal ataupun para dukun kemudian dia membenarkan ya apa yang dia katakan maka dia telah kupur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya telah kupur kepada Al-Qur'an dia telah mengkufuri Al-Qur'an karena Al-Qur'an tidak pernah mengatakan bahwa makhluknya selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmu gaib yang mengetahui ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya maka dengan ini ya kita senantiasa harus introspeksi diri kita ya bahwa amalan yang kita lakukan pada saat ini apakah ada kesyirikan apakah di dalamnya kita melakukan sihir ya atau sebagainya maka ini perlu adanya introspeksi diri yang tinggi ya agar setiap kaum muslimin terhindar dari perbuatan ini karena perbuatan ini adalah bisa mencelakakan kita dunia wal akhirat bukan hanya di akhirat tapi di dunia saja kita bisa terkena dalam masalah masalah ini ya Mereka pendengar hang yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya yaitu tabdilihim kufru al iman. Ya, tabdilihim kufru al iman yaitu mereka mengutamakan ya, kebenaran di atas uh, mengutamakan kekupuran di atas keimanan. Tabdilu dinul musyrikin alal muslimin. Ya, merupakan sifat jahiliyah ada tafdil dinul musyrikin al muslimin, yaitu mengutamakan ataupun lebih menyukai agama orang-orang musyrikin ketimbang agama orang-orang muslimin. Ya. Nah, ini adalah satu bentuk bentuk jahiliyah. Ya. Memuliakan kekafiran daripada keimanan. Ya. كما حصل من يهود مما جاء ذكره في المسألة السابقة وهذا يتناول كل من فضل دين الكفر على دين المسلمين أو الصواب بينهما ومن ذلك الذين يحاولون التقريب بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام يقولون كلها أديان سماوية يجب تأخي بين أصحابها وتعاون فيما بينهم Ini adalah penjelasan Syekh Fauzan rahimahullah dengan mengatakan yaitu di mana kita pembahasan ini adalah tabdilu dil musyrikin alal muslimin. Memuliakan, mengutamakan kekafiran agama orang musyrikin daripada keimanan agamanya orang-orang muslimin. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, memang seperti itulah yang dilakukan orang-orang Yahudi tentunya. Ya, masalah ini mencakup semua orang yang mengutamakan agama kafir atas agama Islam. Orang yang lebih menyukai hukum kupur ketimbang hukum Islam. Orang yang menyukai tentang adat istiadat kupur ketimbang adat istiadat Islam. Atau menyamakan antara keduanya. Atau orang-orang yang menyamakan antara Islam dengan agama yang lain itu adalah sama seimbang. Sama saja. Masuk pula dalam kategori ini adalah orang-orang yang berusaha mendekatkan antara ketiga agama. Orang pada saat ini mereka dari mustasyrikin, orang-orang orientalis, yang mereka mengatakan takribul baina adiyan yaitu pendekatan kepada setiap agama bahwa agama samawat agama langit adalah satu mereka mengatakan orang-orang yang berusaha mendekatkan antara ketiga agama agama Yahudi Nasrani dan Islam seraya mereka berkata ya kulluhu adianu samawiyah semuanya adalah agama langit yajibu ta'akhi baina asyabiha wa ta'awun fima bainahum Semuanya adalah agama langit yang mana para pemeluknya harus saling bersaudara dan tolong menolong di antara mereka. Ikhwatul iman yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua merupakan perilaku jahiliyah tatkala kita mengutamakan ajaran dan agama kekupuran daripada ajaran Islam itu sendiri. Dan termasuk dalam bab ini adalah orang yang senantiasa menyamakan agama-agama kita mungkin dari kita sini dikatakan semua agama itu benar, semua agama itu sama mengantarkan kepada kebaikan. Tidak. Agama tidak semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala telah memilih satu agama dari agama-agama yang lain. Ini menunjukkan bahwa agama itu tidak sama. Bahkan jalan menuju kebenaran pun berbeda. Yang satu mengharapkan khamar, yang satu adalah membolehkan khamar. Ini bagian yang berbeda. Ya. Dan banyak perbedaan di antara agama. Dan kita telah mengetahui mereka orang-orang orientalis adalah orang-orang ciptaan Yahudi dan Nasrani sendiri. Orang-orang talis adalah berani bertutur kata kepada mereka kaum-kaum muslimin sekarang. Tapi beranikah mereka berkata kepada orang-orang Yahudi di sana yang membuatnya? Tentunya mereka tidak akan pernah berani. Karena mereka mengatakan kepada sesuatu pembuatnya. Yang tujuannya adalah untuk menghancurkan kaum muslimin. Memberikan keraguan, memberikan kesyubhatan, kerancuan kepada keimanan kaum muslimin kita ketahui bahwa agama samawat tidak dilakukan lagi. Agamanya orang-orang Yahudi yang diberikan kitab Taurat, agamanya orang Nasrani yang diberikan kitab Injil, agamanya orang Islam yang diberikan kitab Al-Quran, semua adalah agama lain. Kita tidak ragu. Kita mengiyakan kalimat ini. Akan tetapi, agama-agama yang telah lalu telah terhapus oleh Al-Quran, terhapus oleh Islam, dan Islam telah menghapus agama-agama terdahulu, serta Al-Quran telah menghapus hukum-hukum ataupun kita kita terdahulu. Bahkan seharusnya orang yang beriman kepada Musa dan Isa pada zamannya dia harus beriman kepada pada uh, ajarannya Isa uh, ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terbatan Warqa ibu Naufal ya beliau kalau datang Rasulullah SAW kepadanya dan dia adalah pengikut Injil yang setia, pengetahuan yang setia, kemudian dia mengatakan kalaulah aku masih hidup maka aku akan menjadi orang yang aku akan mengikutinya dan aku akan menjadi pembelanya tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau meninggal terlebih dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul ini adalah contoh dari sekian contoh orang-orang yang taat kepada Taurat dan Injil jadi mereka orang yang taat kepada Taurat dan Injil pasti taat kepada Al-Qur'an pasti taat kepada kitabullah yang hak ini tetapi mereka yang pada hari ini adalah orang-orang yang tidak menggan kepada Islam, tentunya mereka adalah orang yang enggan kepada Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin berbeda satu sama lainnya. Ya. Maka dengan ini ikhwatal iman, asadana wa iyyakum, ya, janganlah kita terfitnah dengan kalimat-kalimat penyamaan agama. Janganlah kita terfitnah dengan kalimat semua agama adalah sama. Tidak ya kawan. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina Islam? sesungguhnya agama dari sisi Allah itu adalah Islam. Tidak cukuplah kita dengan ayat ini. Mari kita lihat dalam ayat berikutnya, surat Ali Imran berikutnya. Ya. Wa may yabtayi ghaira Islam dina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, maka dia di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Kita akan merugi tatkala kita tidak mau meluk Islam. Ya. Maka ikhwatul iman yang di yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ya. Kita telah ketahui bahwa agama Islam adalah yang hak tentunya sebagai kaum yang beriman dan termasuk pemeluk Islam yang setia, kita harus mempelajari Islam dengan baik dan kita harus mengimani dengan hati yang dalam bahwa Islam adalah yang hak, tidak ada jalan yang selain Islam. Kemudian kita mempelajarinya, apakah Islam benar atau tidak kita pelajari. Sehingga kita mengetahui betul bahwa Islam itu adalah agama yang hak, agama yang lurus, tidak ada agama selainnya yang hak kecuali Islam. Ya. Kemudian kita jangan terpancing, jangan tersamarkan dengan pendapat-pendapat orang-orang yang senantiasa merongrong kita dari segala arah, baik daripada perguruan tingginya, baik daripada sekolah-sekolahnya dan sebagainya, masuk kelompok-kelompok ini, ya orang talis ini dengan menggunakan penyamaan antar agama, ya sehingga kita tidak susah lagi membedakan kaum muslim pada saat ini. Kadang dia kaum muslim beribadah dengan orang-orang mereka, kadang orang-orang mereka beribadah dengan kaum muslimin. Satu sama lain taakhi saling tolong menolong bobo dalam kebatilan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala matan kul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang yang kafir, ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang kamu ya aku sembah. Ini adalah satu nas yang fasil, yang pasti yang bisa membedakan antara kaum muslimin yang hakiki dan tidak. Jadi kaum muslimin yang hakiki adalah kaum muslimin yang dia teguh di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak mudah tersamarkan dengan samaran-samaran batin dari orang orang-orang dan seterusnya. Ya. Ini yang perlu ditekankan pada saat ini bahwa kaum muslimin telah tercemari, akidah kaum muslimin telah terkotori dengan serangan-serangan kaum kafirin baik dari luar ataupun dari dalam itu sendiri, ya. Dan semua ini kenapa kaum muslimin tercemari terkotori akidahnya karena lemahnya kaum muslimin kepada keimanan hatinya untuk mempelajari Islam. Bahkan Islam hanya dianut ataupun mengerti Islam hanya namanya saja. Cukuplah kita Islam, tapi tidak mau beribadah dengan Islam. Bahkan tidak mau kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin menuntut agama Islam. Bahkan seakan-akan menuntut ilmu agama itu adalah remeh, menuntut ilmu agama itu adalah hina dan seterusnya maka ini adalah akibat interan ya, kaum muslimin yang akan menjadi kesamaran dan akhirnya menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa billah. Dan kita masuk pada e, eh, masalah yang berikutnya yaitu masalah as-salisa asara ba'da mi'a. Masalah yang 100 ke 113 eh, di mana mu'alif mengatakan lubsul haq bil batil ya lubsul haq bil batil yaitu mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan mereka orang-orang jahiliyah baik dari Alkitab ataupun dari bangsa Arab ya senantiasa kebiasaannya adalah talbisul haqq bil batil mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan jadi seorang akan samar mana yang benar mana yang salah karena dicampur, ya. <clears throat> min adatil kufar ahlul jahiliyah min yahudi wa nasrani wa ghairihim lubsul haqq bil batil wa lubsul huwa al khalat wa kum yukhlituna al haqq bil batil min ajli ayyarujul batil Syekh Fauzan hafizahullah taala mengatakan merupakan kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlu kitab dan yang lainnya ya baik itu Yahudi Nasrani dan sebagainya mereka biasanya adalah mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Tujuannya adalah supaya kebatilan itu bisa diterima. Tujuannya bahwa asal kebatilan itu bisa bersemayam di hati kaum muslimin. Ya. Dan ini adalah perang pemikiran, ghazwatul fikr. Bahwa dia orang-orang Nasrani dan Yahudi senantiasa memberikan kerancuan kepada kaum muslimin. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dia sendiri tidak mampu menjawabnya tapi tujuannya bukan untuk mengeluarkan kaum muslimin dari Islam, tapi memberikan keraguan terlebih dahulu bahwa kaum muslimin akan ajaran Islam. Setelah dia ragu, terus menerus, maka dia akan keluar dari agama Islam. Ini jangan kita samarkan dengan propaganda-propaganda orang-orang orientalis. Ya. Karena jika hanya disodorkan kebatilan saja, maka tidak seorang pun dari kaum muslimin akan menerimanya. Kalau dia mendatangkan ajarannya kepada kaum muslim, maka kaum muslim akan menolak. Tahu ini bukan ajaran Islam nih. Ya, ini ajaran kufur. Pasti dia akan menolaknya. Tetapi jika kebatilan itu dicampur dengan kebenaran, maka orang-orang mukmin yang mudah terpedaya dan yang kurang jeli akan men akan menerimanya, ya. Tentunya dari kaum Muslim yang tidak tafakufidin, yang dia tidak mempelajari agama dengan kiat, tidak mencari agama dengan semangat, maka dia akan terjebak dalam masalah ini. Ya. Sehingga tatkala ada orang mengatakan pertamanya dia benar, ucapannya benar, kemudian datang kesalahan-kesalahan, maka dia akan terhapus kesalahannya dan akan mengimani bahwa kesalahan itu kesalahan itu bagian daripada Islam. Ini adalah kurang lemahnya kaum muslimin terhadap agamanya. Ini menunjukkan bahwa kita lemah dalam agama kita sehingga mudah terpedaya oleh tipu daya mereka orang-orang kafirin dari orang-orang orientalis. <clears throat> <clears throat> tatkala orang mengatakan ini adalah kebenaran, ya. ini di dalamnya ada kebenaran. Lalu mereka menerima seluruh seluruhnya. Kalau tentunya tatkala antum kita semua membawa kobar dengan dua kobar, ada kobar batil, ada kobar kebenaran. Maka orang yang tidak jeli dengan kobar ini, maka dia akan menerima itu kebenaran. Ah, ini kan sudah benar di dalamnya. Oh iya, terjadi seperti itu. Padahal ditambah-tambahin kebatilan, maka dia akan menerima semuanya. Mestinya kita akan memisahkan ini khabar yang benar, itu khabar yang salah. Ya. Kalau terjadi fitnah di antara kaum muslimin, ya, mungkin di antara kita akan membicarakan oh si pulan demikian demikian, si pulan demikian, demikian ternyata si pulan demikian demikian. Ya. Maka ada satu titik kebenaran yang dia ucapkan. Ya. Tapi tidak lantas kita membenarkan semua ucapannya. Bisa jadi dia menambah-nambah, bisa jadi dia mendustakan, bisa jadi dia mencampurkan ada hak yang batil. Tujuannya agar kita menerima ucapannya. Ini yang perlu diperhatikan sebagai kaum muslimin. Baik sesama kaum muslimin sendiri ataupun apalagi di luar kaum muslimin. Ya. Inilah satu metode yang jitu atau metode yang handal oleh orang-orang e, di luar Islam untuk menghancurkan generasi Islam dengan cara mencampur adukan kebatilan yang tujuannya tidak lain hanya agar kebatilan itu diterima oleh hati nurani kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala talbisul haqqo bil batil." Janganlah kalian campur adukan antara yang hak dan kebatilan. Ikhwatal iman, arsadin Allah yakum, kita ketahui bahwa yang perlu kita ketahui bahwa orang-orang kafir kadang menyebutkan kebenaran bukan karena senang kepada kebenaran, dan bukan karena cinta kepada kebenaran. Ini yang perlu kita perhatikan. Bahwa orang-orang kafir kadang menyebutkan kebenaran bukan karena senang kepada kebenaran yang kita miliki dan bukan karena cinta kebenaran yang kita miliki oleh kaum muslimin. Ya. Melainkan untuk menyempurnakan dengan kebatilan. Tujuannya dia membenarkan, oh ya begini, begini, begini, begini. Akhirnya kita membenarkan, oh si fulan kelihatannya sudah sudah bagus ini. Nah, Tatkala dia membenarkan sesuatu itu, dia menyusupkan virus-virus kebatilan ke dalam ajaran Islam. Sehingga kaum muslimin terjebak di dalamnya. Sehingga kaum muslimin terjebak di dalamnya. Yaitu ya, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Sehingga kaum muslimin yang kurang pemahamannya akan terburu-buru, tergesa-gesa untuk menerimanya tatkala ya apa namanya hal itu dilontarkan kepada kaum muslimin ya. tetapi hal ini akan diketahui mereka dari kalangan ahlul ilmu mereka diketahui dari para ulama diketahui oleh para pencinta ilmu ya talabul ilmi pencari ilmu dan diketahui oleh orang-orang yang menghormati ilmu ya karena mereka tidak terpedaya karena dengan pengetahuannya dia tetap terpedaya tidak kena tidak tergesa-gesa dia tidak terpedaya karena Islam telah mengajarkan bagaimana kita harus mengoreksi kabar. Karena kabar pada zatnya adalah al kadib wasidki, yahtamil sidqi wal kadib. Karena khabar pada zat kabarnya itu adalah bisa khabar itu benar atau khabar itu adalah dusta. Maka perlu adanya at-tasabut, perlu adanya pengoreksian. Ya, perlu adanya koreksi, teliti. Ya. Maka Rasulullah mengatakan Ya ayuhaladina amanu inja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang yang fasik, maka harus tabayun, harus dijelaskan dulu, koreksi dulu, tanyakan dulu, apa benar kabarnya, detek, deteksi dulu. Ya. Tidak langsung kita menerima setiap kabar yang datang dari seorang. Ya. Kita harus menanyakannya kepada ahlinya, apakah ini terjadi atau tidak. Ya. Nah merupakan eh, akhlak jahiliyah adalah dia mudah-mudah menerima perkataan seorang yang mungkin seorang yang tidak kita ketahui tapi menerimanya sehingga kaum muslimin bisa terpecahkan bahkan kaum muslimin bisa terpecahkan karena hal ini ya. Ikhtal iman yang dirahmati dan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jelas bahwa pembahasan kita kali ini kita tidak boleh mencela, tidak boleh menuduh dusta, tidak boleh meremehkan dan menjatuhkan martabat mereka para penyeru dakwah yang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Penyeru dakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dakwah Alkitab wa sunnah yang senantiasa ibadahnya dipodasi oleh Al-Qur'an dan hadis yang senantiasa dakwahnya menurut dakwah para sahabat, dakwah di atas tauhid, dakwah di atas sunnah, maka jangan sekali-kali kita menjatuhkan martabatnya, mencelanya, meremehkannya apalagi menuduh dusta kepadanya maka ini adalah perbuatan jahiliyah Kalau kita menuduh semua itu dengan kalimat-kalimat kotor kepada penyuruh dakwah maka hakikatnya kita menyerupai orang-orang Yahudi yang senantiasa kupur kepada ayat Allah, yang senantiasa membunuh para nabi, yang senantiasa mereka melecehkan dan membunuh orang-orang yang berbuat keadilan. Ya, ini poin pertama. Poin kedua, bahwa kaum yang beriman harus terlepas tidak ber, eh, tidak beriman setengah-setengah, beriman kamil kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan. Dan tatkala itu kita bersama keimanan yang sempurna tentunya kita tidak akan beriman kepada jibti wa tagut, tidak beriman kepada sihir, tidak beriman kepada syaitan, tidak beriman ya kepada sesuatu yang melampaui batasannya. Kita tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan pernah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tekanan-tekanan yang perlu diperhatikan dalam masa ini. Kemudian ya, masalah berikutnya adalah ya, yaitu kita tidak boleh mengutamakan ya atau lebih cenderung kepada agamanya orang-orang kupur ketimbang agama kaum muslimin. Maka kita harus beriman bahwa Islam itu adalah yang hak tidak agamanya hak kecuali Islam dan orang yang tidak memilih jalan Islam maka jalannya adalah jalan yang menyimpang ya tidak boleh gaya hidup kita yang mengikuti ajaran-ajaran kufur kadang kaum muslimin lebih tenang dan merasa wah merasa bangga tatkala mereka mengikuti tradisi-tradisi kufur maka hakikatnya ini sama yaitu mereka mengikuti agama agamanya orang-orang kufur dan membanggakan agama kufur ketimbang agamanya Islam. Bahkan kaum muslimin sekarang merasa malu dengan memakai hijab. Kaum muslimah malu dengan memakai kerudung dengan memakai jilbab mereka. Bahkan kaum muslimah merasa malu tatkala dia berjalan memakai hijab dan seterusnya. Karena merasa Islam tidak keren, Islam tidak ya, tidak relevan. Ini merupakan telah mencatat agamanya sendiri. Telah mendustakan agamanya sendiri. Wahai ukhti muslimah, wahai kaum muslimah, banggalah kita kepada ajaran Islam ini dengan penampilan dan gaya hidup Islam. Ya, artinya tidak boleh ya bagi kita untuk mengatakan semua agama adalah sama, semuanya sama tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa tidak pernah mengatakan semua agama adalah sama, hanya satu Islam, satu agama itu Islam. Ya. Kemudian jangan sekali-kali kita mencampur adakan antara kebatilan dan yang hak. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak mungkin disatukan antara kebatilan dan hak dimanapun ada tempatnya. Tidak mungkin menyatukan antara sunnah dan bid'ah. Tidak mungkin menyatukan antara tauhid dan syirik. Sebagaimana tidak mungkin menyatukan alus sunnah wal jamaah dengan syiah. Ini adalah ya apa yang dikatakan oleh para ulama. Semoga apa yang kita sampaikan adalah benar adanya dan merupakan dari Allah Subhanahu wa taala dan kurang dan lebihnya dari saya sendiri sebagai manusia. Ikhwatan iman tidak lain daripada tujuan kami berdakwah hanyalah untuk menjelaskan apa yang kami mampu dari para kita para ulama dan bisa dicerna dengan baik oleh kita semua. Aku lu qouli hada wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la